Kita masih dalam mukaddimah Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayis pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada ucapan Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan beliau mengatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa huwa yubghidu alal hadis tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah kecuali dia pasti membenci ahli hadis ahli sunnah wal jamaah Faida ibtada rajul nuzi'ah halawatul hadith min qalbihi. Apabila seseorang itu berbuat kebitahan maka dicabut kelezatan al-hadis dari hatinya. Ini adalah salah satu sebab mengapa ahlul bid'ah benci ahlul sunnah karena hatinya sudah tidak ada lagi rasa nikmat berpegang teguh dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia benci kepada al hadith as sunnah dan juga benci kepada al sunnah wal jamaah maka dari situlah kita harus tahu harus waspada bahwasanya alil bid'ah bagaimanapun mereka sebagaimana kata Imam Al Barbahari kal akrab eh seperti kala jengking yadfanuna rusahum wa abdanahum kala jengking tersebut memendamkan ia menyembunyikan kepala dan badannya di bawah tanah namun yudhiruna adnabahum ya namun mereka mempersiapkan menampakkan ekor mereka kalau sudah ada kesempatan untuk menyengat mereka akan menyengat orang melewatinya ya itulah al bid'ah kalau punya kesempatan punya kekuatan mereka pasti akan mendolimi mereka pasti akan membuat ya kezaliman terhadap al-sunnah wal jamaah dan itu sudah sangat amat jelas di dalam sejarah kemudian waqala Qutaibah bin Sa'id rahimallahu taala berkata Qutaibah bin Sa'id rahimallahu idza ra'aita rajula yuhibbu alal hadith mislu Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Hambal wa Ishaq bin Rahawai wa dzakara qauman akharin fa'inau ala sunnah. Kata kutai bin Sa'id tadi, apabila seseorang ya engkau lihat dia cinta kepada alul hadis, kepada ulama-ulama al hadis seperti Yahya bin Sa'id bin Qattan, ya Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan ulama-ulama al sunnah yang lainnya, maka ketahuilah orang itu di atas as-sunnah. Ini salah satu garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Eh, kalau antum tahu siapa ahli sunnah ahli bid'ah, salah satu tolak ukurnya, timbangannya adalah apakah orang itu cinta kepada ulama ahli sunnah ataukah dia benci kepada ulama ahli sunnah. Kalau orang itu cinta kepada ulama ahli sunnah, itu tanda-tanda orang itu termasuk ahli sunnah. Namun kalau orang itu membenci ulama ahli sunnah, maka itulah salah satu cabang kebidahan salah satu tanda orang itu sebagai alil alil bid'ah. Ini berlaku bagi ulama yang terdahulu ataupun ulama yang sekarang ini. Kita tadi membaca ucapan Ekuta bin Sa'id yang membenci atau yang mencintai Ahmad bin Hambal, dia termasuk al-sunnah. Demikian pula kita katakan pada zaman ini siapa yang mencintai Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas, Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu, Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'id rahimahullah taala maka dia adalah pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah ahli sunnah wal jamaah namun sebaliknya wa man khalafa hadha fa'lam anna mubtadi' namun barang siapa yang membenci ulama-ulama ahli sunnah tadi maka dialah alil alil bid'ah demikian pula kita katakan yang membenci Syekh Abdul Aziz bin Bas Syekh Al Bani, Albani Syekh Muhammad bin Said rahimahullah taala, maka itulah ciri alil alil bid'ah. Ini adalah suatu, salah satu sekali lagi metode untuk kita mengetahui siapa ahli sunnah siapa bid'ah itu adalah timbangan tolak ukur siapa ahli sunnah siapa alul al bid'ah karena memang dalam Islam ada al wala wal bara cinta dan benci karena Allah subhanahu wa taala kalau orang itu cintanya karena Allah pasti dia cinta kepada para pengibar bendera sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala dan dia pasti akan membenci orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Ar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul mengatakan ausakural iman al hubbu sekuat kuatali keimanan cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu membenci ulama ahli maka dia bencinya karena hawa nafsunya, bukan karena sunnah. Kalau seandainya cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, maka dia akan cinta kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata Asyik Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, wa juhudu ahli hadis fi nusrati sunnah wa hifziha wa zabbi anha wa ala alil ahwa wal bid'ah kathiratun la yunkiruha illa mukabirun haqidun dan perjuangan ulama al-sunnah dalam membela sunnah dalam menjaga sunnah dalam membela sunnah membantah alil ahwa para pengekor hawa nafsu mengekor al bid'ah itu eh, sangat luar biasa perjuangan mereka hidup mereka ya tidak berkelimangan dengan harta namun hidup mereka untuk berjuang membela tauhid membela sunnah rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh yang paling konkret Imam Ahmad rahimullah taala bagaimana perjuangan beliau dalam membela akidah al sunnah yaitu akidah Al-Quran adalah kalau Allah beliau rela untuk dipenjara beliau rela untuk disiksa sampai tiga generasi kekhalifahan pada waktu itu demi apa memperjuangkan as-sunnah yaitu akidah. Demikian pula para ulama-ulama pada zaman sekarang. Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Ya, beliau diusir dari Suriah. Ya, beliau mendapatkan banyak ya cobaan dari alil bid'ah. Itu semuanya dalam rangka membela tauhid, membela sunnah Rasul SAW. Perjuangan mereka luar biasa. Tidak mengharapkan apapun dari urusan dunia. Mereka hanya ingin mengharapkan pahala dari ridha dari Allah Subhanahu wa taala wala uzaki wala zaki ahadan minhum ibadallah azza wa jalla. Intinya bahwasanya inilah Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlussunnah perjuangan mereka luar biasa terhadap ayat hadir Rasulullah SAW terhadap akidah alisuna wal Jamaah. Eh bahkan mereka lebih mengutamakan jihad melawan pelaku kebid'ahan atau mereka-mereka yang melecehkan sunnah Rasulullah SAW dibandingkan untuk berjihad melawan orang-orang al kufar Eh, sebagaimana yang terlontar dari sebagian ulama salaf, eh mereka mengatakan li'an arudu ala maradda hadis Rasulullah SAW ahabu ilayya min an iddatahu min al atraf Amin anazwa idatan al atraf. Ya, sebagian mereka mengatakan li an azwa man radda hadis Rasulullah Sallam. ahabbu ilayya min an azwa idatan al atraf. Ya, aku berjihad berperang melawan mereka-mereka yang menolak atau yang menyimpang dari hadis Rasulullah Sallam lebih aku cintai daripada eh aku memerangi orang-orang kafir tersebut. Apa sebabnya? Mungkin secara sepintas kok bisa demikian. Maka dijawab oleh para ulama membantah, membongkar kedok kelompok-kelompok sesat atau orang-orang yang sesat dari kaum muslimin itu seperti seorang pedagang yang menjaga modal usahanya. Sedangkan menyerang orang kafir, memerangi orang kafir itu seperti pedagang mencari keuntungan dan dalam metode bisnis atau perdagangan, menjaga modal usaha lebih utama dibandingkan mencari apa? Keuntungan. Ya, dan kalau kita mau lihat sekarang ini, ya, terutama di Medan, jihad di Suriah, ya, kita mungkin bisa akan ya lebih jelas ya bahwasanya kaum mujahidin di Suriah ya mereka berjihad melawan orang-orang kafir, tentara-tentara kafir dari Basar Asad dan yang sekarang dibantu oleh orang-orang ya komunis Suria atau komunis ya Rusia qatalahumullah. Ketika kaum muslimin ya, mereka sekarang ini tidak bersatu apalagi dengan kemunculan ISIS yang ya tidak aneh kalau mereka dikatakan sebagai antek-antek Rusia dan juga antek-antek orang kafir, Syiah Nusairah dan sebagainya untuk mereka apa? menghadang laju kaum kaum mujahidin. Ya. Dan ya kita turut berduka cita atas meninggalnya seorang ya panglima jihad di Suriah, seorang ahli sunnah wal jamaah, seorang dai sekaligus mujahid as-salafi yang bernama Asyik Zahran Al-Lush ya rahimallahu taala eh, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima beliau sebagai syuhada atau salah satu syuhada eh, sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Eh, beliau termasuk alumni Universitas Islam Madinah. Eh, setelah beliau lulus dari Universitas Madinah, beliau langsung terjun ke Medan eh, dakwah di Suriah. Kemudian beliau pun dipenjara oleh rezim Bashar Assad. Kemudian eh, beberapa tahun yang lalu dikeluarkan dan beliau ikut eh, bersama kaum mujahidin berperang melawan eh, tentara kafir Bashar Asad eh, qatalahullah eh, dan beliau eh, pada hari Jumat yang lalu tanggal 25 Desember kemarin eh, meninggal dunia insyaallah eh, kita mengharap semoga Allah menjadikan beliau sebagai eh, minasyuhada eh, beliau dibombardir oleh eh, tentara Rusia qatalahumullah yang katanya ingin untuk apa? eh, memerangi ISIS padahal itu sekedar kedok belaka inginnya mereka membantai kaum mujahidin. Maka ini adalah sandiwara kelas berat. ISIS dimunculkan agar orang kafir bisa apa? Ya, menumpangi jihad di, Rusia sana. Buktinya katanya Rusia mau membantai kaum ISIS padahal yang dibantai adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya eh terbesar buktinya eh bagaimana eh dibantainya seorang panglima besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia eh sangat getol juga memerangi ISIS. Bahkan kalau kita lihat di berita eh di YouTube dan sebagainya bagaimana ceramah-ceramah beliau eh ya, membongkar eh kedok ISIS. Eh, yang mana ISIS eh kata beliau tidak lain kecuali adalah eh ya, orang-orangnya Basar Asad. Karena apa? Beliau merasakan sendiri ketika kaum mujahidin eh, ya masuk ke perkotaan menang eh, ya atas tentara Basar Asad ISIS pasti akan memerangi kaum mujahidin. Eh, dan orang yang paling banyak dibenci oleh ISIS adalah beliau ini, Zahran Alush rahimahullah taala karena beliau eh di samping eh menjadi anak buahnya, tentara-tentaranya dengan akidah alusna wal Jamaah dengan tauhid. Eh kalau kita lihat ceramahnya Masya Allah salafi tulen. Eh, ya, itulah salah satu bukti salafi juga ikut berjihad kalau emang sudah apa? datang waktunya. Eh, ya, beliau rahimahullah taala meninggal dunia eh dikarenakan tadi eh konspirasi dari orang-orang kufar Rusia dan Syria dan juga tidak eh menutup kemungkinan kelompok ISIS juga ikut andil dalam hal tersebut eh karena beliau termasuk yang getol memerangi ISIS dengan lisan dengan al-ilmi wal bayan dan juga dengan asefi wasina eh berapa banyak orang-orang ISIS ya eh, beliau usir dari beberapa tempat di ke sana karena mereka membantai membantai kaum muslimin. Eh, intinya sekali lagi bahwasanya jihad itu akan betul-betul mulus jalannya kalau modalnya ini sudah apa? dibetulkan dahulu seperti ISIS ini harus dikikis dulu. Eh, ya, karena apa? Ini seperti benalu yang akan apa? membantai kaum muslim dari dari dalam. Eh, ya, orang yang waras akalnya eh, ya pasti bisa apa? mengetahui bagaimana kebejatan ISIS Ketika kaum mujahidin ya melawan orang-orang kafir, tentara Rusia dan tentara kafir Bashar Assad, mengapa ISIS apa? Justru apa? Memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin yang tidak mau membaiat kepada mereka. Maka tidak aneh kalau sebagian dari para ulama atau orang-orang yang merupakan pakar dalam hal ini mengatakan mereka ini juga ada boneka-bonekanya orang-orang Syiah Nusairiyah atau orang-orang kafir ya Buktinya apa? Ketika mereka ini aja orang kafir apa? Ikut-ikut ya turut campur, ikut turut tangan memerangi kaum muslim di di Suriah. Ya, kita doakan sekali lagi semoga syeikh Al-Mujahid Ad-Da'i As-Salafi ya Zahran Al-Lush termasuk minas syuhada. Ya, sekali lagi, makanya ya mengapa dakwah salafiyah getol untuk merangi kesyirikan kebid'ahan di dalam eh, tubuh kaum muslimin agar tubuh kaum muslimin kuat dahulu. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan menang terhadap orang kafir sedangkan dalam tubuh kaum muslimin masih banyak penyakitnya. Eh, kita bisa bayangkan, eh bagaimana seorang bisa bertarung sedangkan apa? Badannya dalam dirinya apa? penuh dengan penyakit, keropos badannya. Eh tidak akan mungkin bisa kuat. Eh maka itulah salah satu eh metode dakwah as-salafiyah atas wa tarbiyah. Eh dimurnikan Islam atau kaum muslimin dari kotoran yang menempel, dari kesyirikan, kebid'ahan, agar apa? Kuat badan mereka, agar mereka kokoh, bisa melawan orang kafir, dan mereka pun insya Allah bisa bisa menang. Adapun sekarang ini, bagaimana kaum muslimin eh di Suriah akan menang, eh kita doakan semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Namun kalau kita lihat fakta di lapangan, berbagai macam sekte muncul di di sana, di antaranya ISIS, Jabatun Nusra dan sebagainya, yang mereka tidak mau bersatu untuk melawan tentara kafir. Mereka berpecah belah, maka mereka pun apa? Ya eh, mudah untuk bisa dikalahkan oleh orang-orang al-kufar. Eh, maka sekali lagi kaum muslimin harus mengetahui kenyataan ya eh, pahit seperti ini bahwasanya al bid'ah mereka seperti musuh dalam selimut ya mereka suka menusuk kaum muslimin dari dari belakang. Wa min jumlah kal juhud fi tawdihil aqidah wa anha maqama bi al hafid al-imam Abu Bakar al-Ismaili min tasnifi hadal kitab fi bayani mutaqadi alil hadith di antara perjuangan ulama al-sunnah wal jamaah dalam menjelaskan as-sunnah ya membela sunnah membela akidah yaitu apa yang dilakukan oleh al-hafidh al-imam Abu Bakar al-Ismaili dalam mengarang kitab ini fi bayani mu'taqadi alil hadith ini semua sekali lagi ia eh, merupakan bentuk pengokohan kaum muslimin dikuatkan dahulu akidah ini sebagaimana pada zaman Rasul Sallam dahulu ketika di kota Mekah kaum muslimin dalam keadaan lemah tidak ada jihad dengan senjata Rasul apa memondasi mereka dengan akidah dengan tauhid ketika mereka sudah kokoh tauhidnya kokoh akidahnya maka munculnya ya daulah Islamiyah di kota Al-Madinah karena apa pondasinya sudah siap eh pondasinya sudah sudah kokoh Eh namun ketika kita lihat kaum muslimin sekarang banyak yang tidak paham akidah, eh bahkan sebagian mereka mencela akidah, memusuhi akidah. Eh maka bagaimana mungkin kaum muslimin akan Allah berikan kejayaan kemenangan sedangkan pondasi mereka masih masih rapuh. Fa'ala rami kitab illa annahu hawa usul al-aqidati salafiyah ijmala. Eh meskipun kitab ini sangat eh tipis sekali eh, ya, namun Kitab ini mencakup secara global akidah para imam-imam ahli ahli sunnah eh, ahli sunnah ahli al hadid. Ya, kalau kita lihat di cetakan ini hanya ya sekitar eh, uh, 20 halaman saja ya kitab ini. Ya, adapun yang ini mukadimah yang lebih lebih banyak. Ya, sebetulnya ada syarah ya, ada satu syarah yang sangat bagus sekali Syekh Ahmad Utsman ya namun ya tidak mungkin kita baca semua insya Allah kita ambil sebagai sebagian daripada syarah tersebut ya, sekitar mungkin berapa halaman 500 halaman ya syarahnya ya 20 halaman syarahnya apa 500 halaman ya kemarin kita bawa sekarang kita kita bawa insya Allah satu saat kita bawa lagi untuk antum tahu bahwasanya itulah ucapan ulama sunnah sedikit namun barokah, sedikit namun maknanya luar biasa. Insya Allah ya kita tidak membaca semua dari syarat tersebut, kita insya Allah ambil hal-hal yang insya Allah penting menurut istihad kita. Yaitu mukaddimah dari Asyikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz Hafidallahu Ta'ala eh, Sekarang kita masuk kepada pembahasan biografi singkat sang pengarang Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah taala. Ya, ini dalam rangka tak kenal maka tak sayang. Ya, kita harus tahu siapa penulis kitab akidah atau itikad aimat al-hadis. Disebutkan di sini pada halaman 11 yang bawa kitab halaman 11 kita baca sebagiannya saja. Ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa mauliduhu. Nama beliau, nasab beliau, kunyah beliau, dan kelahiran beliau. Huwa Abu Bakrin Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Ismail ibnu Abbas al Jurjani al-Ismaili. Ini nama lengkap beliau kunyahnya Abu Bakrin. Ini sudah sering kita sampaikan. Kunyah merupakan salah satu sunnah. Eh takanau, eh berilah kalian apa kunyah. Dan kunya itu, eh kunya adalah nama yang didahului dengan kata-kata abu. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan umum misalnya. Eh, dan ini yang dilakukan oleh Rasul, para sahabat Rasul, para imam-imam, ahli sunnah wal jamaah. Abu Bakar bukan nama, itu kunya. Nama beliau Abdullah bin Abi Kuhafa. Umar bin Khattab punya kunya Abu Hafsin dan seterusnya. Demikian pula dengan Imam Syafi'i, Abu Abdullah, Eh, demikian pula dengan Imam Abu Bakar Ismaili. Kunya beliau adalah Abu Bakrin. eh, ini sekali lagi merupakan salah satu sunnah. Dan tidak harus orang yang berkunya itu punya anak atau bahkan yang tidak ya eh, atau belum menikah pun ah, bahkan anak kecil pun boleh diberi kunyah seperti Rasul ketika memanggil seorang yang bernama ya Aba Omer ma fa'alan nughair ya ada seorang anak kecil, Rasul panggil dengan kunyanya, ya Aba Omer wahai Aba Omer mafala an -nuhir. Kemudian Nah beliau Ahmad bin Ibrahim ibn Ismail bin Abbas al-Jurjani al-Ismaili. Wulida sana sab'in wa sab'in wa mi'atain. Eh, beliau lahir pada tahun 277 Hijriah. Ya, 277 Hijriah. Adapun Al-Ismaili ini adalah nama ya kakek beliau Ismail Ibnul Abbas. Kemudian talabul ilmi. Sekarang bagaimana beliau dahulunya belajar ilmu agama. Bada bi kitabatil hadis bi khatihi wa huwa sabiyun mumayyizun fi sana salasin wa samanina wa Beliau mulai belajar ilmu agama dengan menulis al-hadis ya dari para ulama-ulama al-hadis pada zaman itu pada waktu itu beliau masih berusia enam tahun ya usia enam tahun sudah apa belajar al-hadis tentunya belajar pada waktu itu dengan dengan menghafal ya al-hadis ya kata beliau di sini qala al-ismaili beliau berkata sendiri katabtu bi khatti fi sana salasin wa samanina wa mi'atain li yawma idin situ sinin. Aku memulai menulis hadis ya, menulis ilmu agama dengan tulisanku sendiri pada tahun 283 Hijriah yaitu usiaku masih 6 tahun. Ya, 6 tahun sudah apa? Belajar ilmu al-hadis Ya, kalau kita belajar menyanyi, ketika dan sebagainya naudzubillah. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan hafalan Al-Qur'an eh sejak sejak dini. Eh, namun kebanyakan ya eh, usia-usia seperti ini yang paling banyak diajarkan adalah apa? menyanyi. Kalau nggak bisa menyanyi usia enam tahun itu rasanya kayak aneh di dunia lain. Ya. Namun kalau ulama ulama ahli dahulu ya hidup mereka dengan ya menghafal Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wartahala li sama'il hadis min Jurjan ila Khurasan. Eh, beliau melakukan safar perjalanan jauh untuk mendengarkan ya belajar ilmu menimba ilmu al-hadis. Ini sudah kita sampaikan, inilah salah satu bentuk perjuangan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama al-hadis. Ya, kau dahulu itu al-ilmu yu'ta walayati. Kau dahulu itu ilmu apa? Didatangi, bukan ilmu yang apa? Mendatangi. Kalau sekarang mungkin sama-sama datang. Ya meskipun kalau hujan sedikit aja sudah apa? Banyak yang gaib. Ya, namun kalau ulama dahulu mereka apa? Ya, melakukan perjalanan yang luar biasa eh payah, eh, mereka yang sangat amat luar biasa jazahumullah khairan nah anil Islam wal muslimin eh mereka di antaranya di sini bagaimana Imam Abu Bakar Ismaili mencari ilmu hadis atau mencari hadis eh dari Jurjan insyaallah di dari Mesir sana ke Khurasan eh daerah Afghanistan dan Iran sana wa Baghdad eh ke negeri Baghdad wal Kufa wal Basra Irak dan Iran sana warai wal hamdan wal ambar wa makkah wa ghidzalik eh, melakukan apa? perjalanan. Memang itu salah satu ya metode ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dahulu menimba ilmunya eh dari berbagai ulama di penjuru eh dunia seluruh penjuru dunia. Eh sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari menjadi eh, ya pakarnya il hadis bukan dengan bersanteria, bukan dengan duduk di rumah, namun beliau melakukan as-safar perjalanan jauh untuk menimba ilmu dari ulama-ulama alis pada zaman tersebut. Eh, beliau pernah mengatakan laki itu aksar min alfi rajulin bil ansar min al ulama. Aku dulu pernah berjumpa dengan lebih dari seribu ulama di seluruh penjuru dunia. Ya, kalau belum disebutkan tempat-tempat tersebut. Itulah salah satu sekali lagi metode ulama al-hadis mereka tidak tinggal di rumah untuk mencari ilmu ya ataupun sekedar begitu saja mencari ilmu namun tidak ya mereka keluarkan seluruh daya upaya untuk berkhidmat kepada ilmu agama ini kepada agama ini kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara Imam Abu Bakar Ismaili rahimallahu taala. Dan itulah salah satu ya faedah orang asafar, safir Fafil asfari khamsu fawaidya. Kata seorang penyair, safarlah. Karena di dalam safar itu ada lima faedah. Eh, di antaranya al ilmu mendapatkan ilmu. Sekarang sana ulama alaih pujian ulama kepada al imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah taala. Kala anhu al hakim Imam al hakim mengatakan kanal Ismaili wahida asrihi Imam Abu Bakar Ismail adalah ya wahid asrihi, artinya orang yang ya satu-satunya ulama ya pada zaman itu. Yang ya sekali berbeliau ya mungkin sekarang kita katakan seperti Syekh Al-Albani ya kita katakan wahid asrihi fi ilmil hadis Beliau adalah pakar ilmu hadis yang tidak ada duanya di di zaman ini. Kemudian wasyaikhul muhaddisin Beliau termasuk gurunya para ulama il hadis wal fuqaha, ya, gurunya para fuqaha wa ajallahum fir riasati wal muruati wasakha. Beliau adalah orang yang paling mulia dalam kedudukannya, dalam al muruah kewibawaannya dan dalam kedermawanan beliau. Wa qala anhu asamani Imam asamani berkata, Imamu ahli Jurjan wal marju ilai fil hadis wal fiqh Eh, beliau termasuk imamnya penduduk Jurjan dan termasuk referensi dalam masalah ilmu al-hadis wal fiqh ya wa huwa ashar min an yudhkar eh, dan beliau itu sebetulnya lebih tersohor terkenal dari ya apa yang disebutkan oleh manusia meskipun kita yakini para ulama-ulama tersebut ya tidak menginginkan ketenaran eh ketersohoran namun itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada para al ulama yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Narfa'u darajatin man nasya. Eh, Imam Abu Bakar Ismaili termasuk yang eh, tersohor. Wa qala anhu Az-Zahabi Imam Zahabi rahimahullah berkata, Al-Imamul Hafidhu Al-Faqih Syekhul Islam. Ya, beliau adalah seorang imam ya al imam al-sunnah, imamnya para ulama, al-hafid. Ya, al-hafid kalau zaman dulu itu yang hafal ribuan hadis. Ya, kalau sekarang apa? Ya, terlalu berlebihan. Orang hafal Al-Qur'an dikatakan apa? Al-hafid pulan, al-ustaz al-hafid. Ini jangan dibandingkan dengan Al-Hafid ah, Imam Najib Askalani, Al-Hafid Abu Bakar Ismaili jangan ya. Ini sekarang ini ya ada gelar yang terlalu dilebih-lebihkan ya eh, al-hafid kalau zaman dahulu yang hafal ya ribuan al-hadis ya seperti ya kalau kita contohkan ya di negeri kita ini tidak ada yang eh sekaliber ulama-ulama itu Timur Tengah misalnya. Contoh yang pernah kita saksikan sendiri A.syikh Abdul Musin al Abad Al-Badan misalnya, Allah taala, ulama al-hadis di kota Al-Madinah. Ya, beliau kalau mengajar ya, eh, al hadis dulu waktu kita di sana, beliau mengajar Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Ya. Ketika beliau mengajar kitab tersebut, kitab al hadis, beliau ya tidak membawa buku, namun ada yang membacanya. Sang Kori, doktor dari Universitas Madinah, membaca al hadis berserta perawi-perawinya. Beliau pertama kali memulai dengan penjelasan para perawi-perawi tersebut. Ya. Dan ini kita bisa membayangkan, ya tidak mungkin. Ya, coba antum saja. Ya, anak bacakan misalnya kitab ini, antum suruh mengulangi lagi, mensarah, tidak akan mungkin bisa. Ya. Namun beliau metodenya begitu. Ada yang membaca, beliau nggak bawa kitab. Ya. Ketika sudah selesai dibacakan, beliau mensarah. Tentunya apa? Dengan mengulangi Nah, perawi mengulangi matan isi hadis tersebut. Tidak mungkin. Kalau tidak apa? Tidak hafal. Ya. Apalagi kalau kita perinci lagi. Ketika beliau menjelaskan eh menara perawi misalnya hadasana al nabi dalam sunan Abu Dawud ada kata-kata misalnya hadasana al nabi eh menceritakan kepada kami seorang yang bernama al nabi al nabi ini adalah nisbah nama aslinya adalah manusianya Abdullah bin Maslama. Dijelaskan siapa dia ini. Dikeluarkan, diriwayatkan oleh siapa yang Bukhari, Muslim atau siap. Beliau sebutkan Sika, Rawahu Fulan, Wa Fulan. Kemudian Sufyan, siapa Sufyan, Sufyan Uyainah, Sufyan Sauri. Disebutkan ya siapa yang mengeluarkan beliau dari kitab-kitab al-hadis. Ya, sampai kepada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau terus begitu. Ya, kalau mungkin satu hari sepuluh hadis, ya itu yang beliau jelaskan dengan apa? Hafalan, hafalan beliau luar biasa ya itu pun masih apa belum bisa digelar dengan al hafid ya namun di Indonesia ini murah gelar tersebut al hafid fulan ya al ustad al hafid padahal al hafid kalau gelar dulu ini bagi para ya ulama-ulama yang sudah mumpuni menguasai ya bukan hanya sekali menghafal namun menguasai ilmu al hadis ya. di antara Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah taala wa qala fi mawdi'in akhar Al-Imamul Hafid As-Sabat Syekhul Islam eh, beliau dikatakan oleh Imam Az-Zahabi termasuk Al-Imamul Hafid As-Sabat yang kokoh hafalannya Syekhul Islam ini sudah tingkat tertinggi dari eh, ya tokoh agama eh, Syekhul Al-Islam wa Anu anhu As-Safadi berkata Imam As-Safadi Al-Imam Al-Faqih al syafii al hafidh Ya, Imam Abu Bakar Ismaili ini termasuk ulama Asy-Syafi'iyah. Ya, sebagaimana Abu Utsman As-Sabuni pengarang kitab Akidah Salaf Ashabul Hadis, mazhab beliau adalah mazhab dalam fikih Asy-Syafi'i. Eh, maka bagi para pengikut mazhab Syafi'i selayaknya untuk apa? Ya, menengok kembali kitab-kitab akidah ulama-ulama asyafi'iyah seperti Imam Abu Bakar Ismaili atau Abu Utsman as Namun yang aneh ya madhab fikirnya Syafi'i namun akidahnya Asy'ari. Ada apa dengan Imam Asy-Syafi'i? Kok mereka tidak mengambil apa? Akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Ini antara apa keajaiban? Keajaiban dunia. Ya, kalau mereka betul-betul konsisten di atas madhab Syafi'i Eh ambil akidahnya Imam Syafi'i. Di antaranya juga apa? Eh sudah pernah kita sampaikan akidah Imam Syafi'i rahimahullah taala yang dinukilkan oleh murid-murid beliau atau eh, ya mengambil akidahnya ulama-ulama Asyafiyah seperti Imam Abu Bakar Ismaili atau Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah taala. Wa qala Al-Atabaki al hafid kana imaman tafal bilad walaqiya syuyukh. Eh beliau adalah seorang al-hafid, ah, imam dan beliau itu tafal bilad, keliling apa? dunia. Ini salah satu sekali lagi rahasia mengapa Imam Abu Bakar Ismail dan juga ulama-ulama yang lain mereka berhasil dalam masalah apa? mendalami ilmu agama. Karena betul-betul mengerahkan semua daya upaya mereka untuk mendapatkan ilmu agama tersebut. Seperti tadi Imam Al Bukhari Eh beliau sebagai amir mukmin fil hadis, pakarnya il hadis. Eh beliau apa? Keliling ya dunia untuk menimba ilmu daripada ulama-ulama ahli al hadis. Eh sehingga eh beliau pun jadi ulama eh pakar ahli al hadis. Demikian pula Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah taala walaqiya syuyukh dan menimba ilmu dari berbagai macam ya para ulama, terutnya ulama-ulama al-sunnah wal jamaah. Wa qala anhu Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir berkata, al Hafid Al-Kabir, Ar-Rahal Al-Jawwal. Eh, beliau adalah seorang al Hafid Al-Kabir, eh seniornya ulama Al-Hadis. Ar-Rahal yang selalu berkelana untuk menimba ilmu hadis atau menimba mencari al-hadis. Eh bukan seperti sebagian jamaah eh dakwah yang ada sekarang keliling dunia untuk apa? eh dakwah padahal jahil terhadap ilmu ilmu agama eh baru tobat diajak khuruj tiga hari empat hari mungkin sebulan tanpa apa al ilmu dalla wa adal sehingga sesat dan apa menyesatkan kalau dulu ulama rohal berkelana untuk apa belajar kalau sekarang apa sebelum belajar berdakwah ini yang menyelisih metode dari para ulama al hadis sami al kathira eh, beliau banyak mendengarkan al hadis dari para ulama-ulama tersebut wa kemudian beliau pun apa menyampaikan ilmu hadis atau hadis tersebut wa kharraja wa eh, beliau pun mengarang kitab-kitab eh, terutama juga tentang masalah hadis Faafada. beliau memberikan banyak faedah kepada umat wa ajada wa asal al intiqad wal itiqat. eh, dan sungguh baik apa yang beliau telah perbuat terhadap umat Islam dengan beliau mengarang kitab kita insya Allah itu termasuk apa ya ilmu yuntafa'ubih ilmu yang bermanfaat yang pahalanya terus mengalir kepada sang penulis eh kalau kita misalnya membaca kitab beliau ini kita mendapatkan faedah ilmu insya Allah itu akan menjadi apa pahala yang mengalir kepada beliau meskipun beliau sudah meninggal dunia ya kemudian kata beliau wa asal al ya itikad beliau itu ya sangat baik di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan sudah kita sampaikan tadi atau pada waktu yang lalu bahwasanya itikad beliau keyakinan beliau di dalam kitab ini hanya sekedar menukil dari apa ulama-ulama ahli sunnah ulama ahli hadis sebelum sebelum beliau beliau tidak menambah tidak mengurangi beliau sampaikan apa adanya Bismillah Wa qala anhu Ibnu Abdul Hadi Al-Imamul Hafid Al-Kabir, Ahadul A'immatil A'lam. Ya, semuanya menggelari beliau sebagai Al-Imam. Ya, dari sini kita tahu ya, bahwasanya memang layak ya untuk kita apa? menimba ilmu dari Imam Abu Bakar Ismaili karena beliau sudah mendapatkan rekomendasi berbagai macam atau dari para al ulama al imamul hafid al kabir ahadul a'immatil a'lam kabir syafi'iyah binahiyatihi Beliau termasuk ulama Syafi'iyah yang senior, kabira Syafi'iyah binahiyatihi. Maka kita ya mengajak kaum muslimin yang katanya cinta kepada Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i untuk mereka belajar kitab I'tiqad A'imad al hadith yang pengarangnya adalah Asy-Syafi'i, pengikut madhab Asy-Syafi'i. Wa qala anhu ibn Nasruddin Imam Ibn, Ibnu Nasiruddin berkata, Al-Imam. Eh, sekali lagi semua yang di sini mengatakan beliau sebagai apa? Al-Imam Al-Hafid, Ahadul Huffadil A'yan. Eh, salah satu pakar al-hadis. Karena Syekhul Muhadithin bahkan beliau digelar sebagai eh, gurunya para ulama al-hadis. Wal fuqaha, eh, ya, gurunya para fuqaha. Wa ajalluhum fil murati wasakha. Eh, sama dengan yang diucapkan Imam Al-Hakim tadi. eh, ya, orang yang paling mulia dalam kewibawaan dan dalam kedermawanan beliau. Ada. Hah? Dari sini kita sudah katakan tadi, maka sungguh layak untuk kita apa? Mempelajari akidah Imam Abu Bakar Ismaili karena beliau apa? Telah mendapatkan rekom dari para ulama-ulama alil hadis setelah beliau. Dan ini adalah metode yang wajib untuk kita pegang bahwasanya tidak boleh kita sembarangan menimba ilmu agama. Eh, sebagaimana pesan para ulama salaf terdahulu seperti Muhammad bin Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amanta ta'khuduna dinakum." Ilmu agama ini adalah ilmu agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari siapa Anda mengambil ilmu agama. Apakah dari al-sunnah, dari orang jahil, atau al-bid'ah, perlu untuk kita apa? Teliti dahulu. Jangan asal menimba ilmu baik di majelis ilmu ya, di halaqah taklim atau kitab-kitab atau majalah atau sekarang makalah-makalah di dunia maya atau di media sosial harus kita selektif. Tidak semua bisa kita apa? Ambil. Tidak semua layak untuk kita kita baca. Kita teliti siapa penulisnya. Kalau penulisnya dari sunnah silakan kita baca. Ya, kalau tidak, maka hati-hati. Al-qulubu dha'ifah. Hati itu lemah, sedangkan asyubha khatafah. Eh, syubhat itu cepat untuk menang, eh, ya, menarik hati manusia. Maka sekali lagi kita perlu untuk mengetahui siapa pengarang kitab yang akan kita baca, siapa guru yang akan kita ambil ilmunya agar kita tidak eh, ya tersesat dalam mencari kebenaran asar musannafatihi. Adapun karangan-karangan beliau yang sangat amat terkenal Musnad Umar bin Khattab ini tentang masalah al-hadis wa qala anu dhabi Kita mujalladain. Kitab tersebut ada dalam dua jilid. Al-Mustakhraj al Sahih qala anu dhabi yaqa arba'ati mujalladat yang berjudul Al-Mustakhraj al Sahih ini masih dalam eh, masalah ilmu hadis ini empat jilid eh, kata beliau Kitabul Mu'jam Tubi'a tahqiq Dr. Zayyad bin Mansur wa fi mujalladain al-awali wal faraid dan seterusnya. Kemudian asar suyukhihi. Eh, di antara guru-guru beliau yang terkenal, ya ini terkenal menurut para ulama. Kalau kita nggak ada yang kenal semua ini. Ya, Ibrahim bin Zuhair al-Halwani, Ahmad bin Ali bin Musanna al-Musili, ada yang kenal? Ya, karena kita sangat jarang ya bergumul dengan ya para ulama-ulama ayat tersebut ya kita banyak kenal para politikus ya kenal ya orang-orang yang naudzubillah nah adapun murid-murid beliau sangat banyak ya di antaranya ya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ghalib Al-Balqani Al-Khawarizmi Ahmad bin Abdurrahman Asy-Syirazi dan seterusnya ini disebutkan ada 15 wafatuhu tufi Abu Bakar Ismaili sana ihda wa sab'ina beliau meninggal dunia pada tahun 371 Hijriah ya pada waktu usia Ibnu Arba'in wa Tis'ina Usia beliau pada waktu meninggal 94 tahun, hampir seabad usia ya Abu Bakar Al-Ismaili rahimallahu taala. Berapa menit? 4 menit. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah pada ya minggu depan kita akan memulai membacakan kitab I'tiqad A'immati Al-Hadith Allah dengan sedikit bantuan dari syarah yang kita sampaikan tadi. Allah taala aku qouli wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.